والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid Imam Abdurrahman Ibn Hasan Al-Syeikh Rahimahumullah Qala rahimahullah dalam bab ke-10 La yuzbahu lillah Bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah Bab Larangan atau tidaklah disembelih kurban walaupun untuk Allah ikhlas karenanya di tempat yang disembelih padanya untuk selain Allah la yuzbah ini nafi tetapi juga mengandung nahi penafian yang juga memiliki arti larangan karena dalam bahasa Arab terkadang tidak disebutkan larangan secara tegas tetapi yang disebutkan penafian dan itu lebih dalam maknanya lebih kuat karena berarti kedua-duanya ya larangan ya sekaligus juga itu penafian <clears throat> kalau itu larangan ya jelas dilarang jangan lakukan itu Adapun penafian syariat seakan mengatakan gak sah manfi ternafikan kalaupun kamu menyembelih untuk Allah di tempat yang disembelih untuk selain Allah kalau larangan saja mungkin saja orang berkata ya memang dilarang tapi karena terjadi ya sah-sah saja tidak ternafikan tetapi dengan penafian ini lebih dalam bahwa itu terlarang dan tidak sah sama sekali tidak teranggap jika seseorang menyembelih kurbannya atau binatangnya di tempat tersebut yang disembelih untuk selain Allah padanya. Dimakan atau lillah bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah di tempat yang di situ disembelih untuk selain Allah. Dimakan punya makna lebih tajam dibanding kalau dikatakan fi Dan ini dari kejelian dan dari ketajaman pemahaman dan penyampaian Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Makanya beliau tidak katakan fi makan tapi bi makan Bi. Kenapa? Di mana ada makna zorf, zorfiyah sekaligus juga mujawaroh, berdekatan. Adapun ba ini maknanya mujawaroh. Misalnya kamu katakan marortu bizaidin. Aku melewati Zaid. Apa artinya? Melewati tempat yang dekat dekat dengan tempatnya Z. Berdekatan, mujawaroh. Kamu melewati di daerah atau di tempat yang di situ Z ada dekat tempat yang kamu lewat dengan tempat Z berada. Berdekatan. Zorfiyah ini lebih menunjukkan di tempat persis di tempat tersebut misalnya kamu katakan uh, eh, itu bizait atau itu zaidan fi baitihi. Aku melihat atau bertemu dengan Z di rumahnya. Di mana? Ya tepat di situ, di tempat itu. Bukan dekat itu, Bukan di tetangganya atau berdekatan tidak. Tapi di tempat itu. Nafsul makan. Itu makna zorfiyah. Tempat. Zorful makan. Dan kedua-duanya maksud kedua-duanya diinginkan. Artinya begini, kamu menyembelih di tempat yang disembelih padanya untuk selain Allah di nafsil makan di persis tempat itu di titik itu itu nggak boleh. Misalnya gimana Gunung Tengger atau Gunung mana? Romo, orang biasa menyembelih untuk selain Allah, untuk gunung atau untuk siapa syaitan. Di titik itu, di situ ada tempat penyembelihannya, ada tempat apanya misalnya, sesajian, api dan lain sebagainya. Di situ kamu nggak boleh menyembelih untuk Allah. Baik. Begitu pula tidak boleh kamu menyembelih walaupun tidak di tempat itu tapi berdekatan, ya ini paling selisih sekian meter agar orang tidak berkata oh, mereka nggak nyembelih di sini, mereka nyembelih di situ. Di titik situ yang ada pohonnya itu misalnya, ada batunya di situ mereka nyembah. Nah, saya kan di sini ada jarak 10 meter misalnya sekian. Nah, lah masuk karena itu mujawaroh berdekatan. Sama, dilarang juga. Jelinya al-imam. Makanya beliau tidak katakan, La yuzbahu lillah fi makan yuzbahu fihi li ghairillah. Tidak beliau katakan fi makan. Karena kalau beliau katakan fi makan akan dipahami larangan itu hanya kalau di tempat persis orang sembelih untuk selain Allah. Kalau berdekatan, agak jauh dikit, nggak masalah. Padahal itu juga dilarang. Makanya beliau katakan, dimakan. Paham tuh? Ah. Di dalam bab beliau bawakan ayat yang menjelaskan makna dari judul bab yang beliau sebutkan dan ini susunan dari imam yang sangat bagus karena sebelumnya bab ke-9 tentang penyembelihan untuk selain Allah. Maka sekarang beliau sebutkan kalau orang menyembelih untuk Allah tapi permasalahannya di tempat yang di situ biasa disembelih untuk selain Allah bahwa itu juga tercela dan dilarang dalam syariat karena zohirnya yang tampak terlihat itu menyerupai musyrikin menyerupai perbuatan musyrikin dan bisa jadi wal billah dan sangat besar kekhawatiran, syaitan pun akan membisikkan dan memasukkan dalam kolbumu niat yang jelek. Oh, di sini memang keramat, oh, di sini memang besar harapan untuk dapat barokah atau yang semisal itu. Sehingga ada dugaan, ada tersirat di benakmu tempat ini afdol dibanding tempat yang lain. Makanya kamu sembelih di situ dan semua ini terlarang dan haram dalam syariat. Maka ini kesempurnaan dari bab yang sebelumnya. Allah rahimahullah وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين La taqum fihi abada tentang masjid Dirar. Jangan kamu sholat selamanya di situ. Masjid yang didirikan di atas takwa dari awal hari itu lebih berhak untuk kamu berdiri sholat di situ. Itu ada orang-orang yang senang bersuci dan Allah cinta kepada mereka yang bersuci. Inna Allah Ta'ala naha Rasulahu anis salafi masjidid dirar wal ummah taba'lahu fi dhalik. Dalam ayat Allah larang Rasulnya sholat di masjid Diror. Jadi bangun oleh musyrikin atau munafikin, kufar. Itu larangan untuk Rasul, la tapi umat beliau pun masuk di situ juga terlarang. Thumma innahu ta'ala hathahu ala salafi masjidi masjid Lalu Allah mengajarkan kepada Rasulnya untuk sholat di Masjid Kuba. Alladhi usisa min awal yaum bunya ala taqwa. Di awal pendiriannya di atas takwa. Wahia ta'atullah wa rasulih. Takwa, taatan pada Allah dan Rasulnya. Wajam'an li kalimatil mu'minin juga untuk menyatukan kata kaum muslimin wa ma'tilan wa manzilan lil islami wa ahli juga sebagai markas tempat berteduh tempat singgah bagi Islam dan muslimin ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد كوبا كعمرة dalam hadis Rasul katakan salat di Masjid Kuba itu seperti umroh pahalanya. Ilafat lain beliau katakan ajli umrah tamah tamah tamah. Sempurna sempurna sempurna. Pahalanya seperti orang umrah man kharaja min baitihi mutatahiran thumma ata wa yusalli fihi raka'atain kana lahu keajli umrah tamah tamah tamah. Asalkan seperti Rasul katakan dia keluar dari rumahnya Ya kalau sekarang misalnya kamu tinggal di hotelmu sana, apartemen, bersuci, wudhu, lalu berangkat ke Kuba, sholat dua rakaat sunnah, maka seperti pahala umroh sempurna dan sempurna. Dan itu fadilah, sholat di Kuba. Wafi sahihi anna Rasulullah SAW kana yazuru Kuba rakiban wa masyian. Bukhari, juga Muslim. Rasul datang ke Kuba kadang berkendaraan, kadang jalan kaki. Waqad sarraha anna al-masjid al-madhkur fil ayah huwa masjid Kuba jama'atun minas salaf. Dan banyak dari para ulama salaf menyebutkan masjid yang dimaksud di dalam ayat ya Masjid Kuba. Minhum Ibnu Abbas wa urwa wa Atiyah wa Sya'bi wal Hasan wa ghairuhum. Antara lain Ibnu Abbas, urwa Atiyah, Sya'bi, Hasan. Qultu wa yu'ayyiduhu qawluhu dan itu dikuatkan kata Syekh Abdul Rahman dengan firman Allah yang berikutnya dalam ayat fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu al-ayah Wakila huwa masjidu Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Ada juga yang bilang itu masjid dalam ayat Maksudnya Masjid Rasulullah, Masjid Nabawi. Di hadis Abi Sa'id. Karena hadis Abu Sa'id Qala tamara rajulani fil masjid alladhi usisa ala taqwa min awal yawm. Dua orang berselisih tentang masjid yang didirikan di atas takwa semenjak hari pertama dibangun. Faqala rajul huwa masjidu Quba. Qala al-akhar huwa masjidu Rasulillah. Faqala Rasul sallam huwa masjidi hadha. Maka Rasul katakan masjidku ini. Rawahu Muslim wa huwa qawlu Umar wa bnihi wa Zaid bin Thabit wa ghairihim. Yang berpendapat itu masjid Nabi ya Umar anaknya Abdullah, Zaid bin Thabit, dan beberapa yang lain. Qala Ibnu Katsir rahimahullah wa hadha sahih. Dan ini sahih. wala munafata bainal ayati wal hadis dan tidak ada pertentangan antara ayat dan hadis Liannahu idza kana masjidu Quba qad usisa 'ala taqwa min awal yaum karena jika Masjid Kuba didirikan di awal hari di atas takwa Masjidu Rasulillah bitoriqil aula. Maka tentunya Masjid Rasul terlebih-lebih lagi min awal yaum. Jadi semenjak hari pertama dibangun, dibangun di atas takwa, ketaatan, jamul kalimah. Wahada bi khilafi masjid dirar alladhi usisa ala ma'siyatillah. Beda dengan masjid Diror yang dibangun memang di atas maksiat. Kama qala ta'ala walladzina attakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl wa yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadhibun tentang munafikin di surat At-Taubah 107. Orang-orang yang bikin masjid tiror untuk memadorotkan tiror dari toror kekufuran di atas kekufuran dibangun watafriqan dan untuk memecah belah kaum muslimin mainan mukminin nah, falihadhil umur nahallahu nabiyahu anil qiyami fihi lissalah. Karenanya Allah larang nabinya sholat di situ. Wa kana alladhina banauhu ja'u ila nabi qabla khurujihi ila ghazwati Tabuk. Mereka yang bangun datang ke Rasulullah sebelum beliau berangkat ke perang Tabuk. Fasa'aluhu an yusalliya fi. Mereka minta untuk Rasul sholat di situ. Wa innahum innama banauhu liddu'aza. Kata mereka ini untuk yang nggak mampu, orang-orang lemah, yang miskin. Wa ahlul illah fil laylati syatiyah. Juga untuk orang-orang yang uzur, sakit, apalagi malam yang dingin, di musim dingin. Untuk mereka ya Rasulullah, supaya nggak jauh-jauh ke masjidmu, ini-gini alasan mereka. Fakala inna ala safar. Rasul katakan kami safar sekarang. Tabu. Walakin idza raja'na insyaallah. Nanti kalau pulang dari perang Tabuk insyaallah. Falamma qafala qafila alaihi salam raji'an ila al-Madinah. Begitu beliau kembali pulang ke Madinah, walam yabqa bainahu wa bainaha illa yaum au ba'duhu nazal al-wahyu bi khabaril masjid begitu sudah dekat dengan Madinah tinggal sehari atau kurang dari sehari perjalanan turun wahyu kepada beliau tentang hakikat masjid ini Faba'atha ilaihi fahadamahu qabla qudumihi ilal Madinah maka dikirim pasukan oleh Rasul menghancurkan masjid itu. Wajhumuna sabatil ayalit terjama itu ayat. Adapun terkait bab dengan judul bab Annal mawadhi al-mu'addah lidzabhi li ghairillah yajibu ijtinabu dzabhi fiha lillah. Tempat yang disiapkan, dipakai untuk menyembelih untuk selain Allah, biasa di situ wajib dijauhi agar tidak dipakai untuk menyembelih binatang walaupun untuk Allah. Kama anna hadzal masjid lamma u'idda lil ma'siyah sara mahalla ghadabin li ajli dhalik. Sama seperti masjid Firar karena itu tempat maksiat, maka harus dijauhi. Menjadi tempat kemurkaan Allah, nggak boleh. Sholat di situ, walaupun kamu sholat, lillah sholatnya. Nah. Wala yajuzu sholat fihi, fala tajuzu salatu fihi lillah. Wa hadha qiyasun sahih. Ini kias yang benar, tepat adanya. Wa yu'ayyiduhu hadithu Sabit Ibn Tuhak Al-Ati. Belum lagi dikuatkan dengan hadis Sabit Ibn Tuhak yang akan disebutkan. Nah, Masjid Dirar seperti yang Allah katakan disebut diror karena memang dia dibangun dibuat untuk memadorotkan Masjid Kuba. Hanya disebut diror. Ada bentuk madorot ingin merusak, ingin memadorotkan Masjid Kuba yang dibangun di atas takwa untuk kaum mukminin, untuk sahabat, untuk tempat singgah berkumpulnya mukminin, ibadah kepada Allah, menyatukan saf mereka dan seterusnya. Ini ingin dirusak oleh munafikin, makanya mereka buat masjid teror. Makanya ya walaupun tidak seperti ini tajamnya, tapi sekedar untuk tahu Eh, madu dalam peristrian dalam bahasa Arab disebut dorroh. Dorroh. Kenapa mereka katakan ya karena si istri pertama misalnya tata doror merasa terganggu dengan istri keduanya kecemburuan dan lain sebagainya. Hasil sekedar untuk menunjukkan arti dari diror sengaja untuk memadorotkan uh, masjid Kuba diror wa kufran dan kekufuran karena yang membuat munafikin dipakai untuk menguatkan kekufiran mereka dan menyebarkan nifak dan kekufuran. Yang ketiga wa tafriqan bainal mu'minin, macam belah. Sehingga yang semestinya semua pada salat di Kuba misalnya di situ ada dua saf, tiga saf karena ada masjid ini akhirnya terpecah, afrit. Sebagian di sini, sebagian di situ, kurang adanya kesatuan eh, kaum muslimin pada syariat eh, menginginkan dan memerintahkan persatuan ini wa irsadan biman haraballah wa rasulah disebutkan ada dari mereka yang ke Syam dan dia orang fasik antara dia dengan munafikin ada surat menyurat memberi informasi bagaimana perkembangan para sahabat apa yang mereka lakukan ini itu Artinya munafikin pun bangun masjid itu atas saran dari si fasik ini. Asal kalian bikin masjid. Agar kemudian mereka terpecah konsentrasinya, softnya, begini, begini, begini dibangun oleh munafikin atas saran orang fasik ini. Di situ mereka merencanakan segala sesuatunya. Mau bikin makar, ya di situ rapatnya. Gimana besok? Apa yang harus kita lakukan? Begini, begini, begini. Nah, di Masjid Birar ini. Mereka gunakan untuk memerangi Allah dan Rasulnya, agama Allah. Makanya Allah katakan, "Wala yahlifunna in aradna illa husna Sumpah-sumpah mereka bahwa oh, kami hanya ingin kebaikan. Wallah ini kami khair. Cuman untuk bantu yang lemah, yang nggak mampu, begini begini, munafikin. Nah. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun dan Allah Maha tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang berdusta. Dari ayat ini menunjukkan agar orang tidak gegabah untuk mengklaim bahwa masjid itu masjid diror karena sebagian orang juhala hmm. dengan mudahnya mengatakan wah masjid diror itu tak boleh sholat di situ mana kamu katakan itu masjid diror yang bangun muslimin taruhlah awam atau mungkin ada ditelebas bil bid'ah ada kebid'ahan badannya ini itu bukannya kita meremehkan kebedaan dia tetapi untuk kamu katakan diror layaknya munafikin kufar yang buat untuk merusak dan memerangi Islam terang-terangan seperti ini dan ini uslub yang hanya dipakai oleh Hizbiyin dengan gampang ya dengan enaknya oh masjid anu masjid teror kalau dulu nggak tahu sekarang masih mereka pakai apa enggak istilah itu kamu lihat aja nah terkait masjid kalau zaman uh, Pak Harto dulu masih Pancasila ya tentunya ada segi lima di setiap apa namanya ini jendelanya uh, tralisnya ininya pintunya semuanya termasuk di kubanya ada lafaz Allah di dalam Jadi mau difilsafatkan nah, ini berarti Allah itu dibatasi Islam itu syariat tak boleh keluar dari lima ini bilang wah gini gini gini gini masih teror Ya, si muslim yang buat. buat pemerintah. buat untuk kemaslahatan kaum muslimin, terlepas dari kekurangan mereka ini itu. Tapi untuk semudah itu mengatakan masjid diror, masjid diror, nggak boleh. Apalagi ciri-cirinya yang Allah katakan mana? Nah, memandaratkan masjid apa dia? Nanti bisa menyatukan kaum muslimin, sholat Jumat di situ, masya Allah, makmur, lima waktu dan seterusnya. Wow. Dan seringnya kalau dulu yang kita tahu di daerah-daerah minus masjid-masjid itu Pak Harto buat yang jarang ada masjid di situ, terlalu jauh, pedalaman, pedesaan. Nah, untuk membantu muslimin di sana, uh, rahimahullah, dia buat bangun masjid-masjid tersebut. Nah, maka nggak ada makna madarat. Jika memadaratkan masjid, mana? Demikian pula kufur kepada Allah dan Rasulnya. Iya. Yang seperti itu atau yang lainnya? Tafrik bainal mu'minin lalu irsa dan liman haraballah mana nah kalau ini kan memang jadi sumber mata-mata dan jadi apa ya jadi sumber informasi anu muslimin begini mereka begini bulan begitu kemana informasi itu disampaikan Sementara negara ada departemen agamanya, ada menteri agamanya, beri kemaslahatan, membantu ini itu. Walhasil mengajarkan kita untuk lebih berhati-hati dan tidak gegabah mengklaim masjid tiror, masjid tiror nggak boleh sholat di situ. Nah, fihi rijalun yuhibbun an yatahharu di situ ada orang yang senang untuk bersuci Rawal Imam Ahmad wa Ibn Khuzaimah wa ghairuhuma an Uwaim ibn Sa'idah al-Ansari radhiyallahu an anna nabiyya Atahum fi masjid di Kuba. Kata Uwaim Rasul datangi mereka di Kuba. Fakala inna Allah kat ahsana alaikum sana bituhu. Fi masjid masjidikum. Allah puji kalian. Di ayat terkait masjid kalian ini. Nah, ini di rijalun. Fi masjid masjidikum. Ini yang tadi menguatkan bahwa masjid yang dimaksud memang masjid Kuba. Nah, walaupun masjid Rasul ya tentunya lebih-lebih lagi lebih masuk di dalamnya. Sama hada tahur alladhi tahuruna nabihi. Bersuci seperti apa yang kalian lakukan sehingga dipuji Allah? Kalau ya Rasulullah, mana alamu syai'an illa annahu kana lana jiran minal yahud. Kami enggak tahu kecuali ada tangga kami Yahudi, fakanu yang silun adbarahum minal ghaid. Mereka kalau BAB dicuci, siram. agosalna kama agosalu. Maka kami niru. Kalau BAB ya kami cuci. Seperti mereka lakukan. Di riwayat an Jabir wa Anas huwadaka fa'alaikumu. Maka Rasul katakan berarti itu yuhibbun an yatataharu fa'alaikumu lakukan bersuci dengan air makanya lebih bersih dibanding kalau hanya dengan batu atau semisalnya Allahu a'lam Rawahu Ibnu Majah wa Ibnu Hatim wa wal Hakim mereka juga bersuci dari dosa. Maka kedua-duanya. Kata Syekh Ibn Uthaymin, ya mereka bersuci dengan air dari BAB-nya, wudhu, nah. dan mereka pula bersuci mensucikan dirinya dari penyakit-penyakit kolbu, hasad, dengki, iri, kibir, akhlak-akhlak tercela dan yang lain mereka bersuci darinya. Ayat umum dan itu dicintai Allah wa fihi isbat sifatil mahabbah khilafan lil asyairah wa nahwihim ayat menyandaskan sifat cinta bagi Allah berbeda seperti asyairah dan yang lainnya hmm. kalau ini terkait tempat telah lalu masjid biror seperti itu pula larangan syariat untuk sholat ketika matahari terbit ketika matahari terbenam karena pada dua waktu itu kufar sujud kepada matahari ubadu syams ibadah kepada selain Allah makanya dilarang sholat di waktu itu agar tidak menyerupai perbuatan musyrikin sama kiasnya pun tidak boleh menyembelih di tempat yang mereka menyembelih untuk selain Allah agar tidak menyerupai mereka. Maka dua dari sisi persamaan tempat terkait hadis eh, ayat ini masjid Tiror terkait persamaan waktu eh, dari sisi waktu juga ada larangan tentang sholat di waktu terbit dan tenggelamnya. Nah, dari semua ini menguatkan larangan menyembelih untuk Allah di tempat yang mereka menyembelih untuk selain Allah agar tidak menyerupai perbuatan musyrikin. Salah.